cepat pindah ke tempat ini. Cepat. Eh, eh, tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Eh, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kampus. Eh, penyisik semua. Penyisik keluar dari desa. Penyisik. diselingi pula tawa ria penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas dari. Oh, celaka, Wulan dari bawah lari Mak Rompang. Huh. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivonne Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. supaya Wulandari dicegah kepergiannya, Ramanda. Oh, tunggulah di sini. Karena ibumu Nirupa sedang melakukan sesuatu pada Wulandari. Supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Oh, jadi, jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas ini. Ikutilah episode ke-11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 Naskah karya Aswadi Syafar. Di seri yang ke-18 ini didukung oleh Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, Ivone Rose sebagai Wulandari, Anis sebagai Nyirupas, Ari sebagai Kijana, Ferry Fadli sebagai Ibatara, Lili Nur Indasari sebagai Gandini, Elias sebagai Kiwista, Eli Burhan sebagai Nyesepi, Jumali sebagai Lambano, dan pembawa cerita Neni Sumardi.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 Berita tentang Gandini itu telah tersebar di seluruh desa Mentilin. Bahkan berita itu juga menimpa Kisabrang. Sehingga Kisabrang membunuh dua orang prajurit yang menyebarkan berita itu. Karena kedua orang prajurit itu memang melihat langsung bagaimana Kisabrang dan Gandini bertarung dalam wujud serigala siluman. Sementara di dalam pertarungan itu, Gunda tewas diterkam Kisabrang. Sedangkan Dini menerkam dan membunuh seorang prajurit mentilin. aku. Tunggu, Kang. Kang Batara. Kiwista jangan bicara tentang serigala jadi-jadian itu pada Kang Batara. Uh, tidak, Den. Percayalah. Oh, ada Kiwista. Sudah lama, Ki? <laughs> Sudah, Batara. Masuk, Kang? Iya. Bagaimana luka lukamu Gandini? Eh, sudah berangsur sembuh, Kang. Bagus. Tapi kau harus banyak istirahat. Jangan melatih prajurit dulu besok pagi. Mereka bisa latihan sendiri. Kang Batara tidak melatih mereka. Aku juga tidak bisa melatih mereka. Aku mau ke kota raja. Tembong? Tembong disuruh Kiludira. Kemana? Entahlah, aku tidak tahu. Tapi prajurit-prajurit itu hanya akan berlatih setengah hari. Mereka masih berkabung atas tewasnya Kunda. Oh. Uh, Kewista. Iya. Yeah. Apakah ada berita penting yang Kewista bawa? Uh, tidak, Batara. Baiklah. Aku akan berangkat malam ini ke kota raja. Malam ini? Iya. Yeah. Kau melamun terus, Wulandari. Entahlah, Nyirupas. Aku sudah rindu untuk kembali ke dunia sana. Jadi kau ingin pulang ke negerimu? Iya, Nyi. Kenapa? Ah, entahlah. Apakah kau kurang senang di sini? Entahlah, Nyi. Apakah dusun karang angin kurang indah? Entahlah. Ah, Wulandari mulai sadar kalau dia sudah lama di dusunku ini. Aku harus rundingkan pada suamiku. Bagaimana caranya supaya dia tetap tinggal di sini untuk selama-lamanya? Apa yang terjadi pada gadis dunia itu, Rupas? Ah, suamiku. Hmm. Wulandari tampaknya sudah tidak betah tinggal di karang angin ini. Dia ingin kembali ke dunianya. Berarti kekuatan sihir buah delima itu sudah hampir habis. Iya, sudah hampir habis. Kalau sudah habis, maka Wulandari tidak akan bisa melihat dusun karangangin ini lagi. Bahkan dia tidak akan bisa berpijak di dusun ini lagi. Sehingga dia akan jatuh ke jurang di bawah sana karena dusun kita ini terletak di awang-awang. Dusun kita terletak di atas angin. Apakah akan kita suruh lagi dia memakan buah delima? Oh, jangan, Rupas. Pohon delima itu hanya tinggal satu buahnya. Kalau diberikan kepadanya, maka habislah buah delima kita. Karena kita harus menunggu 50 tahun lagi, baru delima itu akan berbuah. Jadi akan kita biarkan dia pergi ke dunianya. Kalau dia pergi maka Lambano akan kecewa, Rupas. Ah, kasihan memang. Lambano sudah tergila-gila pada Wulandari. Ah, sudahlah. Berikan gelang ini pada Wulandari. Gelang lambang ikatan untuk tinggal di dusun ini. Tapi gelang bukan jaminan bahwa dia akan suka tinggal di sini, suamiku. Dia akan tetap ingat kampung halamannya. Hanya dia tidak bisa pergi dari sini karena terikat pada gelang ikatan itu. Suruhlah salah seorang perempuan dusun ini merubah wajahnya menyerupai ini sepi. Pasti bulan dari suka berlama-lama di sini. Uh, baiklah. Tapi gelang ini tetap kau berikan kepadanya supaya dia terikat di dusun ini. Iya, suamiku. Hmm. Aku sudah berniat untuk mengawinkan Wulandari dengan Lambano. Dan niat itu harus terlaksana, Rupas. Niat kita sama suamiku. Aku kasihan pada Lambano. Kalau dia sampai gila karena Wulandari tidak dapat olehnya. Bagaimana nanti dia memimpin dusun Karangangin ini? Iya, pergilah cepat. Iya.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 Aku akan tetap menahannya di dusun ini, Ramanda. Aku tidak mau Wulandari meninggalkan dusun ini. Dia harus jadi istriku. Bahkan dialah nanti yang akan mendampingi aku memimpin dusun ini, Ramanda. Iya, siapa bilang tidak? Tapi Ramanda, kini dia sedang berkemas-kemas untuk kembali ke negerinya. Aku mencegahnya. Bahkan kalau perlu, aku akan cegah dengan kekuatan hitamku. Tapi Ramanda tidak pernah memberikan izin untuk itu. Apakah Ramanda mau melihat aku jadi sakit, jadi gila, Apakah Ramada mau pengganti Ramada kelak seorang yang tidak beres pikirannya? Kenapa kau jadi marah-marah di hadapan ayahmu sendiri, Lambano? Oh. Apakah kamu tidak punya lagi sopan santun terhadapku? Hah? Uh, maaf, Ramanda. Tadi hanya ungkapan betapa aku mencintai Wulandari. Sehingga aku mohon supaya Wulandari dicegah kepergiannya, Ramanda. Kau tunggulah di sini. Karena ibumu Nyirupa sedang melakukan sesuatu pada Wulandari supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Ah, ah jadi jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Ya, atas izinku. Ah, itu semua aku lakukan untuk kebahagiaan anakku. Oh, Ramanda, terima kasih banyak. Terima kasih seribu kali. sudah berkemas? Iya, Nyi. Saya ingin pulang hari ini. Saya sudah terlampau lama berada di sini. Kau baru lima hari di sini, Wulan. Apakah itu lama? Entahlah, Nyi Rupas. Rasanya saya sudah sangat lama di sini. Tadi saya akan datang ke tempat persemayaman Kijana di Istana karang angin Tapi karena Nyi Rupas dan Kijana sedang bicara, saya urungkan niat saya itu. Hmm, baiklah. Nah, untuk kenang-kenangan, aku berikan gelang ini padamu gelang sebagai tanda persahabatanmu dengan negeri karang angin ini. Oh, gelang ini indah sekali. Seluruh permukaannya bertatakan berlian. <laughs> Hanya itu yang bisa kami berikan padamu, <laughs> Wulandari. Terima kasih, Nyi. Saya akan mengingat selalu pemberian ini. Hmm, kapan kau akan pulang? Ah, pulang? Eh, iya ya. Uh, kapan ya? Ya, terserah Nyi Rupa saja. Kapan saya diizinkan pergi dari dusun yang indah ini? Baiklah, kalau begitu kau tunggu di sini. Iya. Dari mulai terkena sihir gelang pengikat kijana. Sehingga dia agak enggan meninggalkan dusun ini. Kemana kita sekarang, Nyirupas? Ke tempat Wulandari. Tapi ingat, kau harus tetap menyerupainya Sepi seperti sekarang ini. Iya. Jangan kau ubah wajahmu dalam bentukmu yang asli. Ah, tentunya. Aku tidak akan berani melanggar perintah Nyirupas. Tugasmu adalah membujuk Wulandari supaya dia suka tinggal di dusun ini. Karena dia akan aku kawinkan dengan Lambano. Beres, Nyi. Nah, mari kita pergi. Iya. Bano jatuh cinta padanya. Tidak ada gadis secantik dia yang pernah aku jumpai nyirupas. ya. Oh, dia pakai gelang pengikat di tangannya. Iya, aku yang memakaikan pada dia. Ah, dari? Ah, oh, Nyirupas. Eh, uh, Ni... Oh, Ni Guru. <laughs> iya, Wulan. Ah, Nyi Guru ada di sini. Aku datang menjemputmu, Wulan. Ah, Nyi Guru baik sekali. Kapan kita pulang? Ah, kalau Nyi Guru ada di sini, saya mau lama tinggal di sini, Nyi. Betul? Betul. Rindu saya pada Nyi Guru sudah terobati. Baik, Rabulan. Ah, Nyi Guru rupanya kenal dengan Nyi Rupas. Eh, kami kawan lama. Tapi, bukankah Nyi Guru tidak suka pada Nyi Rupas? Itu kan dulu. Sekarang kami sudah berdamai kembali. Ah, syukurlah. Semuanya sudah damai. Ah, Nyi Guru mau saya kenalkan dengan Kakang Lambano. Lambano? Siapa itu? Kakang Lambano anak Nyi Rupas. Dia mirip dengan Kang Batara. Bahkan dia jauh lebih gagah daripada Kang Batara. Kau suka pada Lambando itu? Ah, kenapa tidak, Nyi? Bahkan aku suka tinggal di dusun ini. Kenapa, Wulan? Di sini sudah ada Nyi Guru. Ada Kang Lambano yang mirip Kang Batara. Apalagi? Bagus. Gelang pengikat itu ampuh sekali, Nyi Rupas. Sehingga dia tidak mau lagi pergi dari dusun ini. Iya, itu yang kita harapkan. Kapan kau kenalkan aku dengan Lambanu, Bulan? Nantilah, Nyi, kalau Kakang Lambanu datang kemari. Kalau dia sudah datang, bawa dia ke tempatku di sana ya. Di mana, Nyi Guru? Itu. Di rumah yang beratap hijau itu. Jadi, Nyi Guru tinggal di sana? <laughs> iya. Kalau aku tinggal di sini bersamamu, tentu aku akan mengganggu pertemuanmu dengan Lambanu. Ah, Nyi Guru?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 Ketika aku berkelahi dengan Kisabrang, aku mendengar dan melihat Mak Rompang memarahiku dan memarahi Kisabrang. Apakah Mak Rompang sudah hadir kembali ke dunia ini? Atau apakah hanya perasaanku saja? Oh, tapi kenapa gambar kembang kemboja di lenganku ini ada lagi? Bahkan kini gambar ini bertambah besar dan bertambah bagus, seolah-olah dia hidup. Kalau Mak Rompang sudah hadir lagi di dunia ini, maka kekuatanku akan pulih seperti sedia kala. Cuma aku tidak akan bisa merubuhkan Kisabrang melalui bantuan Mak Rompang. Karena Kisabrang juga orang suruhan Mak Rompang. Akan aku coba memanggil Mak Rompang dengan bunga kemboja pemberiannya ini. Kalau Mak Rompang itu ada, maka pasti dia akan hadir di hadapanku. Kalau dia tidak ada, tentu yang aku lihat itu hanyalah bayangannya saja. Mak Rompang, bunga kemboja yang terbuat dari pecahan intan ini ada di dalam tanganku. Kalau Mak Rompang mendengar panggilanku, hadirlah sekarang juga. Mak Rompang, bunga kemboja pemberianmu ada dalam tanganku. Hadirlah sekarang, bila Mak Rompang mendengar seruanku. pulih seperti semula. Oh, Kang Batara? Iya, dia. Dia memang laknat. Sejak dulu aku sudah bilang padamu, Gandini. Cekik dia, bunuh dia. Tapi kau malah jatuh cinta padanya. Aku, aku memang terbuai oleh kegagahannya, Mak Rompan. Sehingga aku tidak sampai hati untuk melakukannya. Dan kenapa tidak Marompang sendiri yang melakukannya? Sudah berkali-kali aku melakukannya. Tapi seolah-olah ada kekuatan lain yang menghalangi aku. Aku tidak tahu dari mana datangnya kekuatan gaib itu. Oh, jalan yang paling bagus memang melalui melaluimu, Gandini. Karena kau bukan berwujud seperti aku ini. Lakukanlah. Lakukan bila kau sudah bertemu dengan dia. Bukan membunuh kisah perang seperti yang kau lakukan baru-baru ini. Mengerti kamu? Iya, Mak Rompah. Akan aku coba. Aku pergi. Aku harus mencari Wulandari. Entah kenapa tiba-tiba aku rindu sekali pada gadis itu. Hiya! Oh, sudah pergi dia. Ternyata Marompang memang masih ada. Oh, kenapa aku bilang bahwa aku sanggup membunuh Kang Batara? Celaka.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 Gandini lama termenung memikirkan pertemuannya dengan Mak Rompang. Bahkan dia menjadi gelisah bahwa dia sudah berjanji sanggup untuk membunuh Batara. Padahal dia tahu bahwa tidak mudah untuk membunuh Batara yang sangat hebat itu. Nah, pendengar yang berbahagia, marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya.